mukaddimah dari Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala tentang kitab beliau ini. Dan semoga dengan membaca penjelasan dari Al-Allamah Rabi' hafizahullahu taala kita semakin menambah wawasan kita dan semakin menambah kedekatan kita, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan semoga dengan seizin Allah tabaraka wa taala semakin menguatkan diri kita di atas siratul mustaqim. Amin Allahumma amin. Ikhwani din, rahimani wa rahimakumullah. Syekh Rabi' hafizahullah taala menjelaskan tentang muatan global secara garis besar yang ada pada kitab ini yaitu kitab Muridul Adab Az-Zullal. Barakallahu fikum dan beliau memaparkan secara ringkas isi dari uh, setiap bab Barakallahu fikum penjelasan dan uh, muatan global yang di Naam sebutkan pada kitab ini. Dan di antaranya Syekh Rabi menyebutkan pada bab yang kelima Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah taala menjelaskan tentang tauhid. Kemudian juga menjelaskan tentang iman terhadap hari kiamat atau hari akhir. Kemudian yang ketiga juga menjelaskan tentang iman terhadap kitab-kitab suci yang Allah tabaraka wa taala turunkan dari atas langit. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Mahada syekhuna kata Syekh Rabi hafizahullah taala kemudian Syekh kami yakni Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah menyusun bab-bab penting ini yang memuat prinsip-prinsip yang ad-daruriyat, prinsip-prinsip yang sangat uh, prinsipil, artinya yang sangat-sangat penting, agar beliau bisa menyatakan kepada orang-orang yang tertipu dengan berbagai kebid'ahan dan dengan uh, tertipu pula dengan berbagai kepalsuan tertipu dengan para pemimpin-pemimpinnya yang mengusung ajaran-ajaran bid'ah yang mengusung ajaran-ajaran yang penuh kedustaan disamatkan kepada Islam dan kepada ajaran Rasulullah alaihissalam agar beliau bisa menyatakan kepada mereka orang-orang yang tertipu ini bahwasannya ini adalah agama yang hak ini adalah manhaj metode beragama yang benar yang harus diikuti dengan pemaparan prinsip-prinsip besar tadi itu prinsip-prinsip penting yang menjadi landasan agama kita ini yang wajib diimani, yang wajib pula mengikuti para pembawa-pembawa benderanya, mengikuti pembawa bendera ajaran tersebut siapa yaitu para rasul, para nabi dan para rasul yang Allah muliakan alaihi wassalam. Adapun para pemimpin-pemimpin yang mengarahkan kepada kebedaan dan berbagai kesesatan atau penyimpangan yang menyelisihi ajaran yang dibawa oleh para rasul, entah berupa berupa akidah, penyelisihan akidah, ataukah penyelisihan manhaj, ataukah penyelisihan prinsip-prinsip agama yang fundamental yang mendasar, ataukah menyelisihi dalam hal ibadat. Maka mereka para pemimpin-pemimpin yang menggiring umat manusia ini kepada bid'ah dan penyimpangan, hakikatnya kata Syekh Rabi, mereka adalah du'atun ala Abu Abi jahannam. Para da'i yang menyuruh kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu finnar. Maka barang siapapun yang mengajabahi dan mengikuti seruan para da'i-da'i di pintu jahanam ini, maka da'i-da'i tersebut mengambil tangan mereka dan akan melemparkan orang-orang yang mengikuti mereka ke mana? Ke dalam an-nar. Wa hadhi haqa'iq. wadhihah Nasi'atun. Nah, ini merupakan fakta kenyataannya benar-benar jelas nasiah yang gamblang la yumari fiha wa yahidu anha illa man adallahu Allah wa ghadiba alaihi wa tubi'a ala qalbihi Nah, dan ini barakallahu fikum tidak ada yang me, tentang kenyataan, menampik fakta ini dan beralih darinya kecuali memang orang-orang yang Allah sesatkan, orang-orang yang Allah murkai dan Allah, Allah ada orang-orang yang telah Allah kunci mati hati mereka. Naudzubillah. Thumma ba'da bayani hadhil umur kemudian Syekh Rabi hafizahullah taala melanjutkan thumma ba'da bayani hadhil umuril azimati wal usulil karimati دلف إلى الغاية التي شمر عن ساعد الجد للنهوض بها ألا وهو نقد الأباطيل والخرافات والضلالات التي انخدع ببريقها الكاذب كثير من شباب بلاد التوحيد والسنة. Kemudian setelah Syekh menjelaskan perkara-perkara ya perkara-perkara agung dan prinsip-prinsip yang mulia ini tadi beliau kemudian beralih kemudian beralih menjelaskan tujuan yang benar-benar sedang diupayakan dengan sekuat tenaga yang tujuan tersebut bisa menjadi bekal untuk bangkit Ya, yang tujuan ghayah tadi itu menjadi bekal untuk bangkit, bangkitnya umat Islam. Barakallahu fikum. Setelah menjelaskan prinsip-prinsip tadi, prinsip-prinsip yang menjadi landasan Islam, menjadi dak landasan dakwah para nabi dan para rasul, beliau kemudian apa? beralih kepada menjelaskan tujuan yang sedang diusahakan dengan sekuat tenaga oleh para ulama yang upaya tersebut menjadi apa? Menjadi bekal untuk bangkitnya umat ini. Apa tujuan tadi yang bisa menjadi bekal kebangkitan umat? Kata Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala ala wa huwa naqdul abatil. Yaitu membantah kebatilan-kebatilan wal khurafat membantah sekian banyak khurafat-khurafat dan penyimpangan-penyimpangan yang kebatilan-kebatilan tersebut, khurafat-khurafat dan berbagai kesesatan dan penyimpangan tadi itu ternyata nah, banyak yang tersilaukan dengan bariki hal kadhib dengan kilauan yang menipu fata morgananya dikira apa dikira al-haq banyak yang tertipu kathir min syabab bila ditauhid was sunnah Siapa yang tertipu dari kalangan para syabab negeri tauhid was sunnah? Yaitu syabab di negeri kerajaan Arab Saudi tertipu. Iya, padahal para syabab bila du tauhid was sunnah Al-Mamlakatul Arabiyatul saudi itu dibimbing dengan bimbingan para ulama. Para ulama itu di naam disegani di sana Para ulama itu omongannya didengar, fatwa-fatwanya itu diikuti. Posisinya dimuliakan. Tetapi barakallahu fikum banyak ternyata para syabab, pemuda-pemuda negeri tauhid wa sunnah kerajaan Arab Saudi tertipu dengan apa? Tertipu barakallahu fikum dengan kiloan-kiloan, naam al-bid'ah tertipu dengan apa kilauan eh, kilan kilan nah cahaya-cahaya menipu uh, dari penyimpangan, khurafat dan berbagai kebatilan. Id atfa'u masabihal huda di mana mereka para pimpinan-pimpinan bid'ah tersebut ahlul bid'ah dan ahlul batil dan ahlul fitan atfa'u masabihal huda ingin meredupkan dan ingin memadamkan cahaya-cahaya hidayah. Ingin memadamkan an-nur. Wa atharus siyar. Wa atharus sayra. Fi sabili asyaitan. Wa turqad dalal. Au turqid dalal. Wa dhalam. Al-halik dan justru mereka malah memprioritaskan mengajak umat untuk berjalan di jalan-jalan syaitan berjalan di atas jalan-jalan walal, jalan-jalan kesesatan wawalam dan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Kalladhi istahwathu syayatin fil arub Hayran." yakni kondisinya mirip. Kondisinya mirip. Nah, orang-orang yang dahulunya beriman, maksudnya adalah orang-orang yang dahulunya berada di atas manhajus salaf, kemudian terpukau, tertipu dengan seruan-seruan dalalat, seruan-seruan kesesatan dan penyimpangan itu kondisinya seperti apa? Kondisinya seperti kalladistahwat fil ard. Seperti kondisi orang-orang yang disesatkan oleh para syaitan di muka bumi. Hairan, bingung. Kebingungan. Lahu ashabun yad'uhu ilal huda tina. Yang mana orang yang bingung ini barakallahu fikum punya sekian teman sekian teman yang juga yang berjalan di atas siratal mustaqim di atas jalan yang yang lurus yad'uhu ilal huda memanggil orang-orang yang kebingungan ini tadi i'tina silakan kau datangi kami wahai engkau yang dibikin sesat dibikin bingung oleh syaitan kemari kemari mari bersama kami berjalan bersama kami di atas jalan yang lurus di atas jalan hidayah yang kamu dahulu berada di atasnya. Mari, mumpung belum terlalu jauh, kembali, kembali, kembali. Kul inna hudallahi huwal huda. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya hidayahnya Allah itulah hidayah yang hakiki. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Dan, dan kami diperintahkan untuk pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin. Pasrah kepadanya semata. Nah, ini apa kondisinya para syabab uh, syabab biladut tauhid was sunnah tertipu dengan silaunya apa silaunya dalalat yang dihias-hiasi dengan sebagai uh, sedemikian banyak syubhat makanya apa makanya untuk menyadarkan mereka maka para ulama nah, bangkit Para ulama barakallahu fikum mengupayakan dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan akidahnya syabab. Menyelamatkan barakallahu fikum manhaj mereka. Menyelamatkan keistiqomahan mereka di atas tauhid was sunnah. Ba'da dhalika al-idah syafi nafadha ila kashfi awaril batil wa bayani zaifihi fi sab'ati abwab. Setelah menjelaskan atau setelah penjelasan yang yang melegakan ini tadi yaitu Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala kemudian juga mulai melangkah untuk kaswi awaril batil menyingkap aib-aib kebatilan menyingkap aib-aib kebatilan wabayani zaifihi dan menyingkap pula kebohongan-kebohongan pada ajaran-ajaran batil, aib-aib kebatilan tersebut yang beliau yang beliau singkap. Beliau sebutkan dan beliau paparkan penjelasan tentang kebatilan tersebut. Beliau singkap kebatilan-kebatilan tersebut pada tujuh bab. Al-Babul Awal. Pada kitab ini, Al-Babul Awal. Bab yang pertama ialah Minha wa huwa sadis fi silsilati abwabil kitab Nah, bab yang pertama yang memang sebenarnya berada pada urutan bab ke-6. Pada apa? Rentetan bab-bab kitab ini yang disusun oleh Syekh Ahmad rahimahullah yaitu berisi fi bayani annal inhirafa an manhajir rusul tarkun liss mustaqim. Nah, penjelasan bab ke-6 ini tadi penjelasan tentang bahwasan al-inhiraf, kesesatan, penyimpangan, menyimpang jauh dari manhajur rusul, manhajnya para nabi dan para rasul itu merupakan tindakan meninggalkan sirotol mustaqim. Jadi para nabi dan para rasul itu berada di atas sirotol mustaqim. Maka siapapun yang berada di atas jalannya para nabi, siapapun yang berada di atas prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para rasul yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia berada di atas siratal mustaqim. Bayyana dzalika bil adillatil wadihah. Maka Syekh Ahmad Rahimahullah taala menjelaskan Naam bab enam ini dengan apa? Dengan adillah al-wadihah, dengan dalil dalil yang begitu jelas. Nah. Wa fil bab sabi' dan kemudian bab yang kedua yang menjadi urutan ketujuh dari bab pada kitab ini. Bayyana annal hizbiyyata laysat min manhajil anbiya wa annal hizbiyyata bid'atun wa dhalalah. Beliau menjelaskan yakni Syekh Ahmad rahimahullah menjelaskan pada bab yang kedua yang merupakan bab ketujuh pada urutan secara keseluruhan. Bahwa hizbiyah itu bukan bagian dari manhajnya para nabi. Hizbiyah itu bukan ajarannya para nabi dan bukan metode dakwahnya para nabi dan para rasul wa annal hizbiyata bid'atun wa dalalatun dan bahwasanya hizbiyah itu merupakan kebid'ahan dan merupakan kesesatan. Naudzubillah. Iya. Maka siapapun naudzubillahi min dzalik yang berada di atas jalan hizbiyah maka hendaknya ia harus mengaca dan introspeksi diri. Harus membenahi dirinya, membenahi cara dakwahnya, membenahi metode dakwahnya. Kenapa? Karena metode dakwah yang ia tempuh bukan metodenya para nabi. Metode e, metode hizbiyah yang ia terjatuh padanya Barakallahu fikum itu merupakan metode bid'ah wa dhalalah. Wal babu thalith wa huwa thamin. Kemudian pada bab yang ketiga yang merupakan urutan ke-8, bab ke-8 fi bayani fi bayani mawa masawiil hizbiyah berisi penjelasan tentang buruknya hizbiyah. Tentang apa? Tentang buruknya hizbiyah. Sekian banyak poin keburukan hizbiyah. Fadzakara laha tis'a, tis'a mafasida. Dan Syekh Ahmad rahimahullah taala menyebutkan ya ada sembilan kerusakan. Yakfi ba'duha liidanatil bil dalal. Yang sebagiannya itu nggak usah semua disebut misalnya, ya. Yang sebagiannya itu sudah sangat-sangat cukup untuk menjelaskan betapa rendahnya para hizbiyin dengan kesesatan dan dolalah yang ada pada diri mereka. Wafil bab tasi' dan pada bab yang kesembilan dzakara ma yantakitu 'ala al-ikhwan al-muslimin min al-inhirafat pada bab ke-9 tersebut Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah taala menyebutkan materi bantahan terhadap uh, al-ikhwan al-muslimin berupa penyimpangan-penyimpangan mereka yang sampai menyentuh 25 poin kesesatan. Khamsan wa ishina dhalalah. Yang sampai apa? Sampai menyentuh pada sampai 25 poin kesesatan. Wa ma aktsara syarrahum wa masawi'ahum wa ma akhtaruhum ala al-islam wal muslimin. Duhai betapa banyaknya ke jelekan dan keburukan mereka dan betapa bahayanya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Demikian kata Al-Allamah Rabi' Ibn Hadil Madkhali hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari berbagai macam bentuk fitnah dan cara-cara dan metode ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Cara-cara dan metode naam yang ditempuh oleh kelompok sesat menyimpang ikhwanul muslimin dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam dakwah, di dalam membimbing. Barakallahu fikum. ولقد أظهر الله حقيقة منهجهم الفاسد وعقا wa ال wa aqaidahumud Dan Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan manhaj mereka yang rusak dan akidah-akidah mereka yang sesat. Ala yaral muslimu sadiku annahum fi ba'dil buldan ya'kidun ya'kidun al-mu'tamarat lid-da'wati ila wahdatil adyan wa ila muakhatin wa ila muakhatin nasara wa ifsahihim al-majala li kanais wal qubur Cobalah Bukankah seorang muslim yang benar-benar jujur itu bisa dan melihat bisa menyaksikan bahwasannya mereka ka kaum Ikhwanul Muslimin di sebagian negeri mengadakan seminar-seminar mengadakan muamarah-muamarah, mengadakan barakallahu fikum. Naam, uh, mengadakan pertemuan-pertemuan yang berisi anjuran atau seruan terhadap kaum muslimin untuk mengikuti apa? Mengikuti wihdatul adiyan. Seruan-seruan untuk apa? untuk mengikuti wihdatul adian, pemahaman penyatuan agama. Jadi agama Islam mau disatukan dengan agama Nasoro. Agama Islam mau disatukan dengan agama Yahudi dan disamakan dengan ajaran Yahudi. Ini adalah di antara target-target dan suaranya Ikhwanul Muslimin. Serta mereka mengadakan seminar-seminar yang diantara isi materi yang disampaikan pada seminar-seminar tersebut ialah mu'akhatin nasara. Mempersaudarakan muslimin dengan kaum Nasrani. Serta memberikan ruang yang begitu luas seluas-luasnya kepada mereka litasyidil kanais untuk membangun gereja-gereja dan berbagai kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Naudzubillah. Dukungan terhadap uh, uh, kesyirikan dan kaum musyrikin ألم يسمع العالم يسمع العالم بتجيشهم للشيوعيين والباطنية والروافض ضد الشعب الأفغاني بعد تبجحهم الكاذب بأنهم يحملون هموم الأمة الإسلامية ويحاربون أعداءهم من الشيوعيين والعلمانيين والحداثيين Bukankah dunia ini sudah mendengar bitajishihim. Tajish juyush. Nah, maksudnya ialah mem mempertentarai mempertentarai asyuyu'iyyin memberikan dukungan ya dukungan tentara-tentara asyuyu'iyyin mendukung apa mendukung para kaum komunis mendukung para tentara kaum sosialis mendukung kaum batiniyah, mendukung kaum rafidah menghadap menghadapi siapa? melawan Sya'bul Afghani, masyarakat Afghanistan. Ba'da tabajjuhihimul kadhib. Setelah mereka mendengung-dengungkan suara mereka yang penuh dengan kedustaan bi annahum yahmiluna humumal ummah, bahwasanya mereka memikul beban umat. Ya, memikul humum memikul apa? Beban pikiran umat Islamiyah. Memikul beban pikiran kaum muslimin. a'da'ahum dan mengesankan dirinya memerangi musuh musuh, mau memerangi musuh-musuh Islam dari kalangan asyuyuyin Padahal mereka memberikan bantuan. Memerangi musuh-musuh dari kalangan kaum komunis. Ya, dari kalangan kaum Eh, nah, kaum sosialis barakallahu fikum dan memerangi kaum-kaum uh, eh, kaum yang menyatakan anti agama dan anti Tuhan. Barakallahu fikum. Kaum komunis, kaum sosialis. Mereka mengesankan kepada umat bahwasanya mereka memerangi siapa memerangi Nah, orang-orang berpaham, berpemahaman komunis memerangi pemahaman ini. Padahal mereka sendiri yang apa? Yang memberikan bantuan. Fi Turkiya qama hizbuhum bitanazulatin kathiratin wa asasiyatin bihadmil Islam. Dan di Turki, bagaimana kelompok mereka? Ya. Kelompok mereka menyatakan tanah Zulat kathirah mengalah dengan mengalah pada poin-poin penting yang cukup banyak mengalah pada poin-poin yang esensial yaitu poin-poin yang sangat mendasar untuk menghancurkan Islam. Wakama biltizami bidimokratiyah wa himayatil ilmaniyah. Dan mereka Ikhwanul muslimin ini tadi beriltizam. Berpegang teguh dengan ajaran demokrasi. Dan menjaga apa? Menjaga, menjaga dan menjunjung tinggi pemahaman sekuler. Sekulerisme, afwan. Sekularisme. أضاف في al ittifaq al-askari ma'al yahud dan di hari-hari ini ditambah lagi kesepakatan militer mereka bersama kaum Yahudi kesepakatan enam bantuan militer mereka, militer Ikhwanul Muslimin bersama kaum Yahudi menghadapi umat Islam, khasat syu'ub al-Arabiyah, terkhusus masyarakat Jazirah Arab. Ala takfi hadhihi al-fadaih al-mudammirah للإسلام والمسلمين لإيقاظ المسلمين المخدوعين وفتح أبصارهم وبصائرهم على هذه الحقائق المروعة Tidakkah cukup ya? Tidakkah cukup kenyataan yang terungkap kenyataan kita kenyataan yang nah, yang terungkap yang menghancurkan Islam dan kaum muslimin ini membangunkan kaum muslimin yang tertipu dan membuka pandangan mata mereka, mata naam, mata kepala mereka dan mata hati mereka melihat kenyataan yang sangat mengerikan ini. Alayakfi, yakfi ba'daha li fadhhi man yatawallahu wa yudafi anhu mimman yalbisun yulabbisun as-salafiyyah mukhada'atan lisyabab as-salafi kay yanḍammu ila sufufi hadzal al-hizb al madassus 'ala al-islam wal muslimin. Tidakkah cukup sebagian kenyataan-kenyataan yang sangat mengerikan ini untuk menyingkap, mengurai tabir kelompok yang sedang mereka wala, yang sedang eh, mereka, loyali, yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok yang sedang mereka bela. Miman yulabbisuna salafiyah. Tidakkah cukup untuk menyibak tabir orang-orang yang mengesankan diri ya mengesankan diri sebagai bagian dari as-salafiyah atau mengesankan diri e, menyamarkan dakwah as-salafiyah mukhada'atan li syabab sebagai bentuk tipuan terhadap asyababus salafi agar mereka syababus salafi tersebut mau bergabung di barisan-barisan kelompok ikhwan muslimin ini tadi yang menjadi penyusup di tengah-tengah Islam dan kaum muslimin. Alam yakni lilladzina khada'u bihadzal hizb alladzi ursiyat da'imuhu 'ala ad-dalal ayyafiku min ghaibubatihim fayahra'u ila tamassuki bi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim wa yasiru 'ala hadis 'ala hudas sahabah wat tabi'ina lahum bi ihsan bukankah belum uh, tidakkah datang waktunya sekarang ini Bukankah sudah datang waktunya sekarang ini bagi orang-orang yang tertipu dengan ikhwanul muslimin yang terus menyalurkan dukungan dan sokongan mereka terhadap kesesatan dan penyimpangan agar orang-orang yang tertipu ini bisa sadar sadar dari ghaibubah mereka dari naam dari gaibnya mereka, dari pingsannya mereka selama ini sehingga mereka sadar ya siuman untuk kemudian yahra'u untuk kemudian mereka bercepat dan bergegas berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah. Berpegang dengan kitab robnya mereka. Dan berpegang dengan sunnah Nabi mereka. Berjalan di atas hadis sahabah, au sahabah. Berjalan di atas bimbingan para sahabah, wa tabi'ina lahum bi ihsan. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Ya, ya waih, ummah yusallimu qiyadaha liman yaquduha ila mahawi dhalal wal halaki wal bawar. Sungguh betapa celakanya umat yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada orang-orang yang menuntun mereka kepada abdalalah. Menuntun mereka kepada apa? Kepada hawa nafsu yang me, nah, membinasakan. Hawa nafsu menuntun mereka kepada al-bawar, kepada neraka jahanam. Na'udzubillah. Sungguh celaka. Ayuhas syabab. As-salafiyah. Kembalilah apa? Kembali kepada jalan yang lurus. Sadarilah. Ikhwanul muslimin barakallahu fikum. Nam sedang mengintai dakwah ini. Mengintai kita semuanya. Mengintai anak-anak kita Thumma aqadal bab al-ashir. Kemudian Syekh An-Najmi rahimahullah taala menetapkan bab yang ke-10. Nah, fi man taqada fi man taqada ala jama'ati tabligh yaitu beliau pada bab yang ke-10 ini nah, menyampaikan materi bantahan terhadap jama'atu tabligh takallama fihi ala manhajimul mulfasid wa aqaidimul dhallah. Beliau di sini pada bab ke-10 berbicara tentang manhajnya mereka yang rusak dan akidah mereka yang menyimpang. Allati minhal hulul wa wujud. Di antara akidahnya adalah akidah al-hululiyah. Akidah wahdatul wujud. Ya. Menyatunya Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya wal muraqabatu 'inda al-qubur ila tamami 25 dalalah. Nah. Barakallahu fikum. Yakni kurang lebih sekitar uh, muraqabah atau merasa diawasi ketika apa di uh, kubur para wali yang dikeramatkan yang diagungkan. Dan beliau menjelaskan pada poin ini bab yang ke-10 ini kurang lebih sekitar ada 25 sampai apa sampai menyentuh angka 25 poin penyimpangan dari jamaatut tabligh wal waqi' annama indahum akthar min dhalik namun kenyataannya faktanya di lapangan kesesatan jauh lebih banyak daripada 25 poin bayan wabayan bayanahum rawabit aqaidiyah wa manhajiyah wa bainal ikhwanil muslimin wa sa'iri firaqid dalal ah, dalal dan Syekh nah, menjelaskan tentang keterikatan akidah dan manhajiyah dan antara ikhwanul muslimin dan seluruh firqah-firqah yang ada. Baik. Wa hatani ta'ifatani al-ikhwan al-muslimun wa jama'atu tablighuma ashaddul firaq kaidan manhaj salafi wa وأشد الفرق تركيزا على هدم هذا المنهج العظيم. Dan dua kelompok ini, Ikhwanul Muslimin dan Jama'atut Tabligh, keduanya merupakan firqah yang paling besar tipu muslihatnya terhadap manhajus salafi dan terhadap siapa? Terhadap para ulama dan para pengikutnya. Dan merupakan kelompok yang paling Nah, konsentrasinya ya untuk menghancurkan yang paling besar konsentrasinya untuk menghancurkan apa? Menghancurkan al-manhaj al al-azim, manhaj yang mulia ini tadi. Nah. Dan mereka telah merencanakan memerangi manhajus salafi dan para pengikutnya barakallahu fikum di tempat-tempat mereka sendiri. Waqad tamakkanata min ifsadi katsir al muntasibina al-manhaj salafi. Memerangi dakwah salafiyah dan juga memerangi para uh, pengikutnya. Nah, dan mereka sungguh telah apa? Telah uh, punya kemampuan untuk menghancurkan uh, banyak orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada al manhaj salafi di jazirah Arab dan selainnya. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu daya dan tipu muslihat mereka, Allah tujukan kepada leher-leher mereka dan Allah menyelamatkan Islam dan kaum muslimin dan menyebatkan eh, menye, menyelamatkan syababu hadhil ummah min makhalibihim dari naam uh, eh, tipu daya tipu daya mereka nasallallahu alaihi wasallam kita cukupkan sekian Eh, dan kita akan lanjutkan menjela membaca mukadimah dari Syekh Rabi hafizahullah taala pada kitab ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.